Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita ke tempat ini sebagai pemberat amal timbangan kita di hari kiamat kelak. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita semuanya telah mengetahui apa yang menimpa kaum muslimin di dunia ini. Keterpurukan, kehinaan, dan penjajahan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, oleh orang-orang kafir dari segala bentuk agama mereka kita semuanya tentunya menginginkan akan kembalinya kejayaan Islam. Kita semuanya mencita-citakan untuk kaum muslimin mulia, jaya, menang di atas muka bumi ini. Namun permasalahannya bagaimana kita meraih kejayaan, kemuliaan, kemenangan di atas muka bumi ini. Banyak pendapat dari manusia tentang bagaimana meraih kejayaan tersebut. Ada sebagian kaum muslimin mengatakan kita meraih kejayaan umat dengan kita berpolitik, dengan kita masuk ke politik, ke parlemen dan seterusnya. Masul muslimin rahimani wa rahmukumullah. Namun kenyataan namun fakta telah menjelaskan kalau mereka masih memiliki mata hati, mereka akan tahu bahwasannya usaha mereka, kerja keras mereka itu telah gagal di mana-mana. Walakinnahum la yaqilun. Akan tapi mereka tidak menyadari atau pura-pura tidak menyadarinya. Kita masih ingat bagaimana kejadian di negeri kaum muslimin Mesir. Ketika terjadinya kudeta terhadap Presiden Husni Mubarak, kemudian setelah dijatuhkan, kemudian mereka yang mengatakan dirinya sebagai ikhwan muslimin, mereka telah mengangkat salah satu tokoh mereka menjadi pimpinan tertinggi di negeri tersebut. Mereka telah meraih apa yang mereka inginkan untuk meraih kekuasaan. Namun apa yang telah terjadi? Apakah setelah mereka telah mendudukkan salah satu tokoh mereka ke puncak tertinggi parlemen, Islam menjadi jaya? Apakah setelah itu kaum muslimin menang terhadap orang-orang kafir? Namun kita telah mengetahui sejarah kita telah mengetahui fakta yang sebenarnya bagaimana kerusakan lebih parah dibandingkan sebelumnya. Dijatuhkan lagi tokoh mereka. Terjadi lagi pertumpahan darah. Ini menunjukkan salah satu contoh kegagalan meraih kejayaan lewat kancah politik. Dan ini bukan satu-satunya. Kita lihat sebelumnya di Aljazair ketika mereka telah meraih banyak suara mereka menang di pemilu. Apa yang terjadi? Pertumpahan darah, bukan kejayaan umat. Itu kalau di luar sana. Bagaimana dengan di negeri kita? Kalau kita lihat pada saat sekarang ini, mereka lebih banyak mencoreng nama Islam daripada memperbaiki, daripada memenangkan Islam. Berapa banyak yang mereka tersandung sapi sehingga mereka satu persatu berguguran. Ini mungkin masih belum seberapa. Namun mereka lebih parah dari itu. Bagaimana mereka melegalkan segala cara untuk meraih kemenangan. Melegalkan kesyirikan, membolehkan kebitahan. membolehkan bersengkongkol dengan orang-orang kafir, memasukkan calak-calak mereka dari orang-orang kafir, dari orang-orang yang naudzubillah min dalik yang justru memusuhi Islam dan kaum muslimin. Namun inilah kaidah orang-orang Yahudi yang mereka pegang erat yaitu al-ghaya tubariru al-wasilah yaitu tujuan menghalalkan segala cara. Yang ini merupakan kaidahnya, prinsipnya orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang ucapan orang-orang Yahudi Wa itqala ta'ifatun min ahlil kitab aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajhan nahar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Ingatlah ketika sekelompok dari Alkitab, orang-orang Yahudi mengatakan, berimanlah kalian sebagaimana orang-orang yang beriman pada waktu siang hari. Namun pada waktu petang hari kalian kufur. Sekarang masuk ke parlemen, ya, ikuti ya comberan di sana, masuk ke dalam lumpur di sana. Yang penting nanti keluarnya apa? Hah? Tentunya orang yang berakal namanya ya kalau mungkin di suara atau di di sana ada lumpur lapindo. Orang yang berjubah putih seperti saya sini, ya ketika masuk ke lumpur tersebut naudzubillah min dalik, apakah bisa bersih? Ya. Naudzubillah itulah ya Sebetulnya kalau mereka mau berpikir dengan mata hati, mereka membuka mata mereka lebar-lebar, mereka tahu bahwasanya cara menggapai kejayaan umat dengan berpolitik itu sudah gagal total. Walakinna aksarohum la yaqilun. Kemudian yang kedua, sebagian mereka mengatakan kita meraih kejayaan dengan memajukan politik atau dengan memajukan perekonomian. Padahal kalau kita lihat sejarah para sahabat Rasul SAW dahulu, ketika mereka berjihad, berperang, sebagian mereka tidak memiliki perbekalan, kurang perekonomiannya, namun mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah perang Tabuk, sebagian para sahabat bukan berbekal nasi, bukan berbekal roti, bukan berbekal buah-buahan, namun bekalnya biji kurma. Biji kurma cuma untuk mereka hisap saja. Inilah para sahabat Rasul SAW. Namun mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan ekonomi yang maju. Bahkan Rasul sendiri bersabda, "Fawallahi mal faqr aksha alaikum." Demi Allah, bukan kemiskinan, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Walakin aksha antu besato alikum dunya kama busitot alaman kana koblakum. Namun justru yang aku khawatirkan dibentangkannya dunia, dimajukannya ekonomi kalian sebagaimana telah dibentangkan kepada umat-umat sebelum kalian. fasuha kama tanafasuha fatuhlikuhum kama fatuhlikukum kama ahlakathum. Sehingga dunia yang gemerlapan ini membinasakan kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian dibinasakan dengan dunia tersebut. Ini sekali lagi membuktikan bukan itu meraih kejayaan umat. Ada pula pendapat yang mengatakan kita meraih kejayaan umat dengan kita memperbanyak ya, melihat kepada fikul waqi ya. Meneliti bagaimana makar-makar orang-orang kafir Ya, setiap hari beri koran, setiap hari lihat internet bagaimana kegiatan Amerika, bagaimana kegiatan ya Israel dan seterusnya. Ya. Terus memonitor kegiatan-kegiatan orang kafir tersebut. Lupa dengan Al-Quran, lupa dengan sunnah Rasul SAW, lupa untuk belajar ilmu agama. Yang dipelajari makar-makar orang kafir. Ya. Padahal Allah telah berfirman, Intasbiru watataku la yadurrukum kaiduhum syai'ah. Jika kalian bersabar, kalian bertakwa kepada Allah, tidak akan mungkin makar-makar orang kafir itu mencelakakan kalian. Maka bukan itu cara menggapai kejayaan umat. Kalau ada yang mengatakan mungkin kaum muslimin masih minoritas. Kita katakan itu bukan solusi. Karena Allah mengatakan ingat perang Hunain Wa yama Hunain id ajabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'ah. Ingatlah pada waktu perang Hunain ketika kalian merasa eh hebat, kalian merasa menang dengan jumlah kalian yang banyak, namun kata Allah lam tughni ankum syai'ah. Hal itu mayoritas jumlah yang banyak bukan jaminan atas kemenangan kejayaan. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit menghancurkan, mengalahkan jumlah yang yang banyak. Berarti itu bukan solusi. Lalu apa solusi? Apa jalan untuk mengentaskan kehinaan dari umat? Apa jalan menuju kejayaan umat? Tentunya kita yakin Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW telah menjelaskan segala-galanya. Kalau masalah buang hajat saja dijelaskan dengan secara detail-detailnya apalagi yang berkaitan dengan kejayaan umat, apalagi yang berkaitan dengan masalah bagaimana menggapai kemuliaan umat, kemenangan umat. Masal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita, lihat di dalam Al-Quran dan juga sejarah Rasul SAW, bahwasanya kemenangan umat, kejayaan umat akan diperoleh lewat at-tauhid. Lewat beribadah hanya kepada Allah semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur, "Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal soleh. Apa janji Allah tersebut? Layastakhlifannam fil ardi. Allah akan menjadikan kalian wahai kaum muslimin sebagai pemimpin di atas muka bumi ini, sebagai khalifah di atas muka bumi ini, sebagaimana orang-orang sebelum kalian di antaranya para sahabat Rasulullah SAW menjadi khalifah pemimpin di atas muka bumi ini. Kemudian janji Allah yang kedua, wala yumakkinana lahum dinahum walladhi lahum Allah akan mengokohkan agama yang Allah ridhai bagi mereka. Kemudian yang ketiga, Allah akan merubah ketakutan dengan keamanan. Ini yang kita inginkan. Kita ingin kaum muslimin menjadi jaya, memimpin dunia ini. Kita menginginkan dunia kita pegang, kita menginginkan ya, dunia ada di genggaman kaum muslimin. Kemudian juga kita menginginkan agama Islam menjadi agama yang ya paling atas di atas muka bumi ini seperti yang Allah firmankan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau kafirun dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak untuk dimenangkan di atas semua agama itu yang kita inginkan dan cara menuju kepada hal itu adalah kembali kepada at-tauhid Allah mengatakan Janji itu akan Allah tepati kalau kaum muslimin ya budunani beribadah hanya kepadaku saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan inilah yang telah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun Rasul Sallam di kota Mekah. Sebagian kaum muslimin dijajah, ditindas, namun Rasul tetap tegar di atas dakwah kepada tauhid Rasul SAW masih bersabar karena beliau tahu lewat wahyu Allah Subhanahu wa taala inilah satu-satunya jalan menuju kepada kemenangan kepada kejayaan umat. Tidak tergesa-gesa, tidak mengambil inisiatif sendiri, tidak mengambil pendapat manusia yang jauh dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada waktu itu Rasul ditawari untuk menjadi pemimpin penguasa orang Arab di kota Makkah. Seandainya Rasul SAW punya pemikiran seperti orang-orang sekarang ini yang ingin berpolitik dan sebagainya, tidak apa-apa langsung diambil. Nanti akan kita rubah. Namun sekali lagi itu bukan jalannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka tidak kembali kepada sejarah Rasul SAW. Seandainya pendapat bahwasanya kekuasaan itu akan ya, bisa memindahkan kekuasaan umat maka Rasul pertama kali akan apa? Mencontohkan. Namun sekali lagi, itu bukan jalan yang benar. Itu bukan jalan menuju kepada kejayaan umat. Namun Rasul bersabar, berdakwah kepada tauhid, berdakwah kepada akidah yang benar, menanamkan akidah yang sebenarnya kepada kepada umat. Sehingga setelah Rasul hijrah ke kota Madinah, maka dengan mudah berdiri negara Islam di kota Al-Madinah ini menunjukkan bahwasanya jalan yang benar dan jalan yang telah berhasil adalah jalan menuju kepada kejayaan umat lewat at-tauhid. Menanamkan tauhid yang benar kepada kepada umat. Apalagi kalau kita ingat bahwasanya dengan tauhidlah umat akan bisa bersatu. Dengan tauhidlah umat akan bisa bisa jaya. Ini yang harus betul-betul kita yakini meskipun kelihatannya lambat. Sampai kapan kita berdakwah kepada tauhid? Sampai kapan kita mengajarkan tauhid? Sampai kita meninggalkan dunia ini. Karena memang bukanlah ya hasil yang akan dituntut Allah Subhanahu wa taala, namun cara kita dalam meraih kejayaan, meraih kemuliaan umat ini. Kalau tidak sekarang, kita mengharapkan anak cucu kita, generasi yang akan datang akan meneruskan tongkat estafet dakwah tauhid dan dengan itu pula insya Allah dan kita yakini pasti Islam akan jaya kalau kaum muslimin mau kembali ke ajaran tauhid yang sebenarnya karena memang Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka. Yang dirubah bukan di atas, namun yang paling penting adalah yang di bawah. Apalagi kita semuanya telah mengetahui namanya membangun ya rumah, gedung dan sebagainya tentunya dari dari bawah. Al Imam Nukai mengatakan man bana baitan min sakfihi sakota sakfu sakfu ala ra'sihi. Barang siapa yang membangun rumah, gedung, bangunan, eh diantaranya membangun bangunan, eh kaum muslimin kalau dari atapnya pasti atap itu akan jatuh di atas kepalanya. Dan ini yang sudah kita sampaikan tadi, ketika mereka berpolitik ingin merubah ya nasib kaum muslimin, justru mereka yang apa? Yang dirubah. Mereka ingin mewarnai, justru mereka akan diwarnai. Itu suatu yang bisa dipastikan. Ini adalah sunnatullah karena mereka mencari jalan meniti jejak yang tidak pernah diridhoi dalam syariat al-Islam ataupun tidak diridhoi oleh sunnahnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin, kalau kita mau menggapai kejayaan umat, maka wajib untuk kita menyerahkan semua bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang merupakan ya, jejaknya, jalannya, metodenya para nabi dan para ar-rasul alaihi wassalam apapun yang dikatakan oleh manusia, maka kita tidak perlu kita pedulikan. Yang penting kita mengikuti jalannya Nabi dan para Rasul yang telah Allah gambarkan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana mereka telah selalu menfokuskan dakwah kepada Tauhid. Tauhid Al-Uluhiyah. Mengibadahi Allah semata, tidak ada sekutu baginya. walakad ba'athna fi kulli umat rasulan ani'budullaha istanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang Rasul yang mereka berdakwah untuk anik budullah sembahlah Allah saja dan tinggalkanlah segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekali lagi yang wajib untuk terus kita perjuangkan dakwah kepada atau head sampai akhir hayat kita. Kemudian yang kedua, masal muslimin rahimani wa rahmukumullah. Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul SAW telah menjelaskan kepada kita di antara jalan untuk meraih kejayaan umat jalan untuk menggapai kemuliaan, jalan untuk mengentaskan kehinaan dari kaum muslimin yaitu dengan kita kembali kepada agama kita yang sebenarnya, kembali kepada ajaran Islam yang murni, Islam yang tidak terkotori dengan kesyirikan, dengan kebid'ahan dan dari segala hal-hal yang menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita kepada Al-Qur'an, kembali kepada kepada sunnah Rasulullah yang soeha, kembali kepada ajaran para salafus saleh, para sahabat tabiun dan tabiut tabiin. Rasul SAW telah menjelaskan kepada kita sebab kehinaan ini dan akibat daripada sebab tersebut. Rasul SAW mengatakan, "Ida tabayatum bil ina, wa khatum adnabal bakar, wa raditum bil zara, wa taraktum jihad, sallallahu alaikum dullan, la yanzi'u ankum hatta tarju ila dinukum. Apabila kalian wahai kaum muslimin telah berjual beli dengan cara al-ina sejenis riba dan kalian telah tamak kepada pertanian dan peternakan kalian tamak kepada dunia ini mengingatkan kita kepada hadis Rasul SAW yang lain yaitu Rasul pernah bersabda yushiku anta ja'alikumul umam kama taja'al akatu ala qas'atiha hampir-hampir kalian kaum muslimin dikepung oleh semua orang-orang kafir sebagaimana orang-orang yang lapar itu mengerumungi mengerumuni hidangan mengelilingi hidangan makanan kemudian kata para sahabat amin killatin nahnu yaumaidin ya Rasulullah Apakah kita pada waktu itu minoritas wahai Rasulullah? Rasul menjawab, "Bal antum yauma idin kesir." Bahkan kalian pada waktu itu mayoritas banyak. Ya. Walakinnakum ghusa ka ghusa isail. Akan tapi kalian seperti buih yang diombang-ambingkan oleh air bah. Kemudian kata Rasulullah, zi'anallahu min suduri aduikum al-wahabat al-mahabata minkum." Dan sungguh Allah akan mencabut rasa takut musuh-musuh kalian atau rasa takut dari musuh atau dari hati-hati musuh-musuh kalian atas kalian. fi wahan. Dan Allah akan menimpakan, memasukkan kepada hati kalian penyakit al-wahan. Ketika dia tanya apa itu penyakit wahan, Rasul mengatakan hubbud dunya wa karyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Nauzubillah min dalik. Inilah penyebab kehinaan umat ini. Umat ini terhina di antara sebabnya karena mereka tamak kepada dunia. Mereka lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Maka Allah pun menimpakan musibah berupa kehinaan, berupa penjajahan dan keterpurukan. Kemudian Rasul mengatakan, "Wa jihad." Dan di antara sebab kalian terhina, kalian meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang perlu untuk kita cermati di sini, yang dimaksud dengan jihad ini bukan dengan pedang saja, namun jihad dengan segala macam dan bentuknya yang telah diajarkan dalam al-Islam. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yang jihad itu ada empat tingkatannya jihadun nafsi, jihad melawan diri sendiri, yaitu dengan belajar ilmu agama, dengan mengamalkan ilmu agama, dengan mendakwah atau berdakwah kepada ilmu agama tersebut dan bersabar. Kemudian yang kedua, jihadu asyaitan, jihad melawan syaitan, yaitu dengan melawan nafsu syahwat dan syubhat dengan apa? Dengan keyakinan dan dengan kesabaran. Kemudian jihad melawan orang kafir dan orang munafik, yaitu dengan alisan, dengan hati, dengan jiwa raga dan dengan harta. Jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah melawan orang-orang musyrikin dengan lisan kalian, dengan jiwa-jiwa kalian, dan dengan harta-harta kalian. Kemudian jihad yang keempat, jihad melawan pelaku kebitahan, pelaku kemungkaran, yaitu dengan kekuatan, kalau tidak bisa dengan lisan, kalau tidak bisa mengingkari di dalam di dalam hati. Inilah jihad yang wajib dilaksanakan oleh kaum muslimin. Eh bukan seperti kaum teroris yang mereka hanya menyempitkan jihad dengan dengan pedang saja. Jihad ada banyak macamnya dan tidak akan mungkin orang itu bisa berjihad mengangkat senjata kecuali harus melewati dua tahapan jihad yaitu jihadun nafsi yaitu jihad melawan diri sendiri yaitu dengan tadi berilmu karena dengan ilmulah orang akan tahu bagaimana jihad yang sebenarnya kemudian kata Rasulullah SAW jika kalian telah berjual beli dengan cara riba kalian telah tamak kepada dunia dan kalian meninggalkan jihad, sallatallahu alaikum dullan. Allah akan menimpakan kehinaan atas kalian. Dan Allah tidak akan mengentaskan kehinaan tersebut dari diri kalian hatta tarju ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Rasulullah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian pertanyaan di sini kembali kepada agama yang mana? Sedangkan kaum muslimin sekarang berbeda-beda, berkelompok-kelompok, bergolong-golongan, berpecah belah. Apakah kita kembali kepada agama tasawuf? Apa kembali kepada agama ilmu kalam atau ilmu filsafat? Kepada eh pendapat-pendapat si fulan? Jawabannya tentu tentu tidak. Namun hatta tarjuilah jinikum, dinikum yaitu kembali kepada agama Islam seperti yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasul yang telah disabdakan Rasul kepada para sahabat beliau yaitu Islam yang murni bersih malamnya seperti siangnya sebagaimana yang Rasul telah sabdakan taraktu fikum am, taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kana hariha la yazigu anha illa halik rawahu Abu Dawud kata Rasulullah aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih. Malamnya seperti siangnya. Ini yang dimaksud oleh beliau. Hatta tarjulah dinikum, yaitu kembali kepada agama yang telah diajar oleh Rasulullah, agama Islam yang murni, yang belum tercampuri oleh ajaran tasawuf, ajaran filsafat, atau ajaran-ajaran yang menyimpang daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala atau sabdanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu kembali sekali lagi kepada agama yang hak yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah yang soeha sesuai dengan pemahaman para sahabat Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu kembali kepada sabda Rasul alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al mahdiyin addu alaiha bin nawajid yaitu berpegang teguh dengan sunnahnya Rasul sunnahnya para sahabat ar-Rasul sallallahu agama yang di atasnya Rasul dan para sahabat ma'ana ali washabi ini agama yang bisa menjadikan umat menjadi jaya. Dan inilah yang telah terbukti, yaitu ketika para sahabat mereka berpegang teguh dengan ajaran Islam yang murni, Islam yang sebenarnya yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka mereka meraih kemuliaan, mereka memegang dunia ini. Ketika Khalifah Rashid, Umar bin Khattab radhiyallahu sebagai khalifah, beliau telah menaklukkan dua negara di kuasa. Ini sebetulnya yang perlu untuk mereka contoh, yaitu bagaimana ya Umar bin Khattab bisa menjatuhkan, bisa mengalahkan dua negara kuasa Persia dan Romawi. Ini menunjukkan bahwasannya ya inilah perjuangan yang perlu dicontoh karena yang pertama memang inilah generasi yang telah dipuji oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam khairun nasi karni sebaik-baik manusia adalah generasiku wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladina taba'hum bi ihsan Orang-orang yang pertama, lagi terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajir dan al-ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka beridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengisyaratkan kalau kita mau berjuang sebagaimana perjuangan para sahabat Rasul SAW. Fa'in amanu bimislima tumbi fakodih tadau. Jika manusia itu beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, mereka akan mendapatkan mendapatkan petunjuk. Kalau mereka berjuang meraih kemuliaan tanpa mengikuti jalannya para sahabat, mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Mereka tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah firman Allah, sabda Rasulullah SAW yang wajib untuk betul-betul kita pegangi. Bahwasanya meraih kejayaan umat harus kembali kepada Islam yang murni bersih. Dan itulah yang diucapkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Jalil Hijrah. Beliau mengatakan, Lan yusliha akhir hadil ummah illa ma'aslaha awalaha. Tidak akan mungkin memperbaiki akhir umat ini kecuali dengan apa yang telah memperbaiki umat sebelumnya atau generasi awal umat ini yaitu para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi menunjukkan kepada kita jalan meraih kemuliaan dengan kita kembali kepada ajaran Islam yang murni yang pernah diajarkan Rasul kepada para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu diantaranya ajaran at-tauhid, ajaran sunnahnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, di antara cara menggapai kejayaan umat, kemuliaan umat yaitu dengan al-ilmu, dengan belajar ilmu agama. Memang kelihatannya suatu yang apa hubungannya dengan kemenangan umat? Namun kita sebagai orang mukmin yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Al-Qur'an, wajib untuk kita yakini umat akan jaya, umat akan diangkat derajatnya kalau umat paham ilmu agamanya. Allah telah berjanji dalam firman-Nya, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang memiliki ilmu agama. Allah juga mengatakan narfau darajatin manasa. Kita angkat derajat orang-orang yang kami kehendaki, kata Imam Malik, ai bil ilmi dengan ilmu agama ini. Oleh karena itulah dakwah salafiyah selalu memotivasi umat Islam untuk terus belajar dan belajar Islam yang sebenarnya, Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sesuai dengan pemahaman para sahabat Ar-Rasul Alaihi Wasallam. Dan inilah yang Allah firmankan dan Allah yang paling tahu bagaimana umat bisa meraih kejayaan yaitu dengan kita belajar ilmu agama. Apalagi poin yang pertama tauhid, Poin yang kedua tidak akan mungkin bisa kita wujudkan kecuali dengan al-ilmu, belajar ilmu agama. Apalagi kalau kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat para ambia dan para rasul eh, di antaranya dengan ahli ilmu. Dan itu pula yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Salih rahimahullah taala beliau mengatakan la din illa bi amrain agama Islam tidak akan tegak kecuali dengan al-ilmu. Yang pertama, al-ilmu wal bayan. dan Yang kedua, bisayf wasinan. Islam akan tegak dengan ilmu dan keterangan. Dan yang kedua, dengan pedang dan dengan senjata. Namun kata beliau, al-ilmu sebagaimana kata Imam Bukhari, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap dan ilmu sebelum kita beramal. Oleh karena itulah Selayaknya bagi kita kaum muslimin kalau kita mau meraih kejayaan umat, kita betul-betul menelusuri jejak ini yaitu talabul ilmi apalagi sudah kita sampaikan tadi bahwasanya belajar ilmu agama termasuk bagian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala jihadun nafsi kata Imam Al-Imam Nukaim rahimahullah di antaranya adalah dengan kita belajar ilmu agama seorang sahabat Rasul SAW yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu beliau mengatakan man ra'a anal hudua ilal ilmi laysa bijihadin faqad naqasa aqlu wa ra'yu. Barang siapa yang berpendapat belajar ilmu agama itu bukan termasuk jihad, maka telah akal dan telah kurang akal dan kecerdasannya. Kita yakini belajar ilmu agama bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak akan mungkin seorang itu bisa berjihad melawan orang-orang kafir dengan senjata kecuali harus belajar ilmu terlebih dahulu. Belajar bagaimana eh berjihad. Dan untuk apa kita berjihad? Siapa yang boleh untuk kita? Bunuh. Siapa yang berhak untuk kita? Tumpahkan darahnya. Namun ketika seperti kelompok teroris, ketika mereka tidak mau belajar yang benar tentang bagaimana jihad yang sebenarnya, maka mereka tidak tahu siapa lawan siapa, siapa kawan. Terkadang yang menyelisih mereka, meskipun sama-sama muslim, mereka ya kafirkan, mereka tumpahkan darahnya. Naudzubillah min dalik. Ini semuanya karena mereka belum melangkah kepada jihadun nafsi, kepada jihadun syaitan sehingga mereka pun jatuh ke dalam ya kebitahan, kesesatan dan ini pula atau dan ini pula yang dikatakan oleh seorang al-khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala, "Man abadallaha bighari ilmin yufsidu aksal mimma yuslih." Barang siapa yang beribadah, berjihad Eh, namun tanpa ilmu maka dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Maka sekali lagi masal muslimin rahimani warahmatullah Kejayaan umat akan bisa kita peroleh di antara dengan jalan kita terus belajar ilmu agama. Sekali lagi ilmu agama yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah yang sahih berdasarkan pemahaman yang benar, pemahaman para as-salafu as-saleh radhiyallahu anhum. Kemudian yang keempat, di antara cara menggapai kejayaan umat yaitu dengan tadi sabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam artian kita tidak tergesa-gesa. Sebelum kita memiliki kekuatan yang ya bisa untuk menghadapi orang-orang kafir, maka jangan kita meniatkan jihad dengan senjata melawan orang kafir. Bersabar terlebih dahulu. Ingat kisah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Khabat bin Arad radhiyallahu anhu ketika beliau pernah berkata kepada Rasul SAW, Ya Rasulullah, ala tad'ullaha lana, ala tastansirun Allah. Wahai Rasulullah, tidakkah engkau berdoa kepada Allah untuk kami? Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak meminta pertolongan kepada Allah untuk kami? Yaitu ketika para sahabat, ada yang terbunuh, ada yang disiksa oleh kaum musyrikin Quraisy di kota Mekah. Para sahabat tidak sabar untuk apa? Mengangkat senjata melawan orang kafir. Mereka adalah para pemberani, mereka adalah para pahlawan. Mereka siap untuk bertempur. Namun apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian ada orang yang ya digergaji tubuhnya menjadi dua, ada yang disisir dengan sisir besi sehingga mengulpas kulitnya. Akan tapi hal itu tidak memalingkan mereka dari jalan Allah. Mereka tetap tegar meskipun banyak halangan dari tangan, banyak ujian dan cobaan walakinnakum tastajilun akan tapi kalian tergesa-gesa ini adalah nasihat Rasul SAW kepada para sahabat dan juga kepada kita semuanya terutama pada zaman ini yang mana pada zaman sekarang ini kita juga keadaannya lemah sebagaimana dahulu para sahabat lemah tidak memiliki kekuatan melawan orang kafir maka Rasul SAW diperintahkan Allah untuk bersabar tidak boleh mengangkat senjata dan kisah ini pula telah Rasul sabdakan tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Ketika keluarnya Ya'jud wa Ma'jud, dua kabilah manusia yang ya merupakan ya bisa dikatakan negara adikuasa pada waktu itu yang semua manusia dibinasakan ketika Isa, Isa alaihissalam ya mendengar akan hal tersebut Allah perintahkan untuk naik ke atas bukit ini menunjukkan kata para ulama bahwasanya ketika kaum muslimin dalam keadaan lemah tidak ada kewajiban mengangkat senjata melawan orang kafir yang hanya bisa dilakukan adalah banyak berdoa kepada Allah bersabar itu yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam ketika itu berdoa kepada Allah untuk membinasakan Ya'jud wa Ma'jud apakah doa ya saja cukup untuk menghancurkan ya musuh-musuh agama Allah kita jawab iya kalau Allah yang betul-betul menghendaki dan kita betul-betul bertauhid, betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Rasul mengatakan ketika Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah dalam sekejap mata, dalam waktu yang sangat singkat Allah menghabiskan Ya'juj wa Ma'juj. Dalam satu malam. Allah ala kulli syai'in qadir. Jangan kita dalam urusan agama terus ya main logika-logika karena ad-din laysa bil akal. Agama bukan dengan akal, agama dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala lewat sabdanya Rasulullah SAW, lewat firmannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk muslimin rahimani wa rahmukumullah bersabar sebagaimana yang telah Allah firmankan wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun dan kami akan menjadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin, imam-imam dalam masalah agama ini. Apa? Sebabnya apa kuncinya? Lama sabaru ketika mereka bersabar. Ya, mereka bersabar menahan diri dari hal-hal yang tidak mampu itu dilakukan. Wa kanu bi ayatina yuqinun dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Dan itu yang sudah kita sampaikan tadi, intasbiru wa tattaqu la yadrukum kaidum syai'a. Jika kalian bersabar, bertakwa kepada Allah, tidak akan mungkin makan-makan musuh Allah akan membinasakan, membinasakan kalian. Ini kalau kita masih beriman kepada al quran al Karim. Allah tekankan lagi dalam surat Ali Imran ayat yang 125, Bala intasbiru watataku wayatukum min faurihim hada yumditkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawimin. Jika kalian bersabar, bertakwa kepada Allah, kemudian musuh mengepung kalian, Allah akan menurunkan bala bantuan berupa lima ribu malaikat yang diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Berimankah kita dengan ayat seperti ini? Kalau beriman, mari kita laksanakan intasbiru wa Bersabar dahulu. Meskipun kelihatannya dakwah tauhid tidak bergerak, eh namun alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Eh buktinya banyak kaum muslimin yang sadar tentang agama yang hak ini pelan namun pasti insya Allah taala kita yakin ya. jangan pernah kita ragu inilah jalan satu-satunya yang hak famada badal hak ila dolal tidak ada yang setelah kebenaran kecuali kesesatan meskipun sekali lagi kelihatannya lambat namun itu pasti karena Allah yang telah berfirman dan itu yang telah dicontohkan oleh Rasul SAW ya. ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya tidak boleh kita istijal tergesa-gesa sebagaimana kelompok teroris yang mereka belum punya apa-apa, kaum muslim punya, belum punya kekuatan mau melawan orang kafir. Maka akibatnya lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Ketika mereka tidak bisa melawan orang kafir yang dijadikan korban kaum muslimin sendiri. Bagaimana aparat keamanan dibunuh, ya? Padahal apalagi dalam ya perjalanan menuju kepada masjid Allah Subhanahu wa taala menghalangi orang untuk eh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dalik. Ini semuanya menunjukkan bagaimana jauhnya mereka dari ajaran Allah dan Rasulnya Saya salam, meskipun mereka merasa yang benar. Dan inilah yang Allah telah firmankan, "Qul hal nunabbiukum bil aksarina a'mala alladziina dhalla sa'yum fil hayati dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna suna. Katakanlah Nabi Muhammad, apakah kami akan beritahukan kepada kalian orang yang paling merugi amal ibadahnya, yaitu mereka yang tersesat dalam kehidupannya di dunia ini, namun mereka merasa yang telah berbuat sebaik-baiknya. Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu ketika ditanya tentang ayat ini, beliau mengatakan ayat ini ditujukan kepada kelompok al khawarij yang merupakan nenek moyangnya, yang merupakan ya sesepuhnya orang-orang teroris yang ada sekarang ini. Mereka adalah minal aksarina amala karena mereka berjihad tanpa ilmu, namun mereka merasa telah berjuang untuk menegakkan agama, padahal mereka berjuang untuk merendahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah muslimin rahimani wa rahmakumullah. Di antara atau sebelumnya bersabar bukan berarti diam bermalas-malasan. Diam bersantai-santai tidak. Bersabar Allah iringi dengan taku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa yang sebenarnya adalah seperti yang didefinisikan oleh Talak bin Habib seorang at-tabi'in beliau mengatakan at-taqwa adalah anta'mala bi taatillah ala nurin minallah tarju sawaballah engkau beribadah kepada Allah pertaatan eh, melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah Takwa dalam artian kita meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut azab Allah. Ini takwa yang sebenarnya yang dengannya umat akan menjadi jaya, yang dengannya Allah akan menjaga umat ini dari makar-makar orang-orang kafir. Dan inilah yang juga disabdakan oleh Ar-Rasul SAW, Ehfadillah yafatka, ehfadillah tajidu tujahak. Jika engkau menjaga Allah, menjaga agama Allah, yaitu dengan kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah sesuai dengan sunnahnya Rasulullah, Allah pasti akan menjaga kita. Ini Rasul yang bersabda, pasti ya kita yakini. Dan jika kalian menjaga agama Allah, Allah akan selalu ada di hadapanmu, Allah akan selalu menolongmu. Pasti kita yakini kalau kita bertakwa dengan sebenar-benarnya. Jika kaum muslimin betul-betul bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, pasti Allah akan menolong kaum muslimin. Intan surallaha yang surkum wesabit akdamakum. Jika kalian menolong Allah, yaitu menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian wesabit akdamakum dan akan mengokohkan langkah-langkah kalian. Wakana alaina hak, wakana hakon alaina nasrul mu'minin dan wajib bagi kami kata Allah untuk menolong orang-orang mukminin yang betul-betul beramal saleh, yang bertauhid, beriman dan beramal as-saleh. Kita ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Mus dalam Sahih Bukhari Rasul sallallahu bersabda la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al yahud tidak akan tegak hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi orang Yahudi fayaktulahumul muslimun dan kaum muslimin akan membunuh orang-orang Yahudi. Kemudian kata Rasulullah, Fayaktabil Yahudi min waril hajari wasyajar. Lalu ketika mereka dipukul mundur oleh kaum muslimin, mereka lari tunggang langgang, mereka bersembunyi di balik bebatuan, di balik pepohonan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ala qadir. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Allah menjadikan bebatuan dan pepohonan bisa berbicara Kemudian bebatuan dan pepohonan berbicara, Ya Abdullah, Ya Muslim. Wahai Abdullah, wahai Muslim. Ini menunjukkan kata para ulama bahwasanya yang akan membantai orang-orang Yahudi, yang akan ya membunuh orang-orang Yahudi, memerangi orang Yahudi adalah Abdullah yang sebenarnya, yaitu mereka-mereka yang bertauhid, yang mereka beribadah hanya kepada Allah, yang membunuh orang Yahudi adalah orang muslim yang hakiki. Sampai bebatuan dan pepohonan mengatakan, "Ya Abdullah, ya muslim ta'al." Wahai Abdullah ya muslim ta'al, kemarilah. Hada Yahudi wari uktulhu. Ini ada orang Yahudi di belakangku, maka bunuhlah dia. Kalau kita mau menjadi seperti itu, maka tidak ada jalan lain kecuali bertauhid, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Wattaqu Allah azza wa jalla wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dari segala bentuk problematika kehidupannya dan Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak tidak sangka-sangka wa may yattaqillah ya wa may yattaqillah yaj'al min amri yusra dan barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memudahkan segala urusannya. Dengan takwa Allah, kaum muslimin akan meraih kejayaan. Kita ingat Masal muslimin rahimani warahmatullah kejadian perang Uhud. Pada waktu itu kaum muslimin sudah menang. Rasul SAW berwasiat ya menasihati, mewasiati para pemasuk, para pasukan pemanah yang ada di Bukit Ar-Rumah dekat Gunung Uhud. Untuk mereka tetap ya tinggal di bukit tersebut tidak boleh melakukan apapun kecuali dengan perintah dari Rasul SAW. Tidak boleh eh, menyerang orang kafir ya atau mengambil ranima sampai ada perintah dari Rasulullah SAW. Ketika pasukan orang-orang musyrikin sudah dipukul mundur oleh kaum muslimin, mereka melihat di sana banyak ranima harta rampasan perang. Maka mereka pun turun lupa dengan wasiatnya Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Panglima kaum musyrikin pada waktu itu yaitu Khalid bin Walid, ya pada waktu masih musyrik Beliau pun ya, eh, mengambil jalan pintas untuk memukul pasukan tersebut dari arah belakang, maka mereka pun ya, hancur sampai-sampai Rasulullah SAW ya, pelumuran pelumuran darah. Kata para ulama ini merupakan daras. Semua takdir Allah ada hikmahnya. Di antaranya kita mengambil ibrah dari perang Uhud tersebut. Satu kemaksiatan kepada Rasul menghancurkan pasukan muslimin yang sudah menang pada waktu itu. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini. Berapa kemaksiatan yang ada di tengah kaum muslimin? Bukan hanya kemaksiatan, kesyirikan yang merupakan ya inna syirka ladulmun aldi menyebar di mana-mana bagaimana mungkin kaum muslimin akan bisa meraih kejayaan maka kalau kita mau meraih kejayaan tinggalkan syirik tinggalkan kebid'ahan tinggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala pasti kita yakini intan surullah yang surkum wa yusabbit akdamakum dan yang terakhir meskipun bukan yang paling akhir yaitu kalau kita mau menjadi jaya, tinggalkan tasabuh dengan orang kafir. Tinggalkan menyerupai orang-orang kafir dalam segala bidang kehidupan ini. Di antaranya masalah akidah. Jangan berakidah sebagaimana akidahnya orang kafir. Rasul mengatakan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Namun sangat disayangkan Berapa banyak di antara kaum muslimin yang tasabuh dengan orang kafir, apalagi dalam masalah al aqidah Orang Kristen mereka punya akidah apa? Nabi Isa menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kaum muslimin mengatakan para wali bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala wahdatul wujud. Tasabuh dengan orang-orang al-kufar. Orang-orang Kristen mereka punya perayaan kelahiran Nabi Isa. Kaum muslimin juga punya apa? Perayaan maulud Nabi saw alaihi wasallam tasyabuh dengan orang kafir. Orang Kristen mereka beribadah di gereja dengan nyanyian dan musik dan alat-alat musik. Sebagai kaum muslimin beribadah kepada Allah di masjid, namun apa? Dengan juga alat-alat musik yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang-orang kafir mereka beribadah dengan berdansa, sebagian kaum muslimin juga seperti itu. Naudzubillah min dalik. Maka bagaimana mungkin kita meraih kejayaan kalau kita masih mengekor kepada orang-orang kafir? Naudzubillah min dalik. Oleh karena itulah, masyarakat muslimin rahimani wa rahmakumullah, sungguh benar apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani, beliau mengatakan watasyabuh bihim, yang menyerupai orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, Hada asbabu nihayati biladil Andalus ila yaumina hada. Sebab utama jatuhnya negara Islam yang terakhir pada waktu itu, eh, kekhalifian pada waktu itu yaitu Andalus, negeri Andalus, ya sampai detik ini masih tangan orang kafir, itu sebab utamanya adalah tasabuh dengan orang-orang kafir. Kalau kita mau menjadi umat yang jaya, jangan mengekor kepada orang kafir, namun fakulu syadu bi anna muslimun harus kita punya jati diri, harus punya kita apa? Eh, kepribadian yang membedakan kita dengan orang-orang kafir. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin dari penjajahan orang-orang kafir dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kaum muslimin untuk mereka kembali kepada tauhid, kembali kepada Islam yang murni, kembali untuk bertakwa kepada Allah, kembali ke jalan Allah dan sunnahnya Rasul SAW sesuai dengan pemahaman para as-salafus saleh radhiyallahu anhum. Wallahu taala alam.